Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Istiqamah di atas amal kebaikan Merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, <clears throat> Inna Ladin qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tetap teguh di atasnya, maka ketika mereka akan meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka ya untuk memberikan kabar gembira. Malaikat akan berkata, "Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati <clears throat> dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukmu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang satu amalan yang menjamin segala kebaikan, yang menjamin keselamatan seorang hamba dunia akhirat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban singkat, aman tu billahi Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di atas iman tersebut. Dalil-dalil seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa istiqomah di atas kebaikan itu dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Menetapi amal perbuatan ini merupakan gambaran benarnya iman seorang hamba. Seseorang yang menetapi sesuatu menunjukkan dia menyukai sesuatu itu, mencintai sesuatu itu. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Imam Muslim beliau pernah bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha muhawa inqalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang dilakukan secara kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Meskipun amal tersebut kecil tidak besar, meskipun sedikit. Tapi dengan dilaksanakan terus-menerus ini menunjukkan bahwa hamba benar-benar mencintai amalan tersebut, bahwa benar-benar hamba itu merasakan manisnya iman sehingga dia ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi dalam keadaan hatinya lapang, jiwanya gembira, inilah gambaran iman yang benar. Makanya dalam hadis yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengerjakan satu amal, maka beliau akan menetap menetapinya. Beliau beliau akan mengerjakannya terus-menerus. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu kebaikan iman yang perlu dilatih dan dibiasakan dalam diri seorang muslim. Kita beramal tidak sekedar mengerjakannya begitu saja kita beramal perlu kita pelajari kebaikan-kebaikan amal tersebut. Tentu yang pertama ya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas amal kebaikan, kita pelajari tentang hukum amalan tersebut. Kita pelajari tentang keutamaan-keutamaan dan pahalanya yang besar, bagaimana amal tersebut menjadi sebab yang menumbuhkan iman di hati kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Sehingga ketika kita mengamalkannya dengan perenungan seperti ini, itu akan menjadikan hati kita mencintai amal tersebut. Menjadikan jiwa kita merasa tentam, tentram ketika mengerjakannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih tentang bukti iman yang benar, yaitu ketika seorang hamba mengamalkan kebaikan dengan perasaan tenang dan damai di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik, mengerjakan amal kebaikan, dan merasa sedih, merasa sakit ketika mengerjakan keburukan, berarti dia adalah orang yang beriman dengan benar. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al birru matma'annat ilaihil qalbu wa sakanat ilaihin nafs." Kebaikan itu adalah yang menjadikan hati manusia tenang dan menjadikan jiwanya merasa damai, tentram ketika mengerjakannya. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diperhatikan ketika kita beramal. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kepada kita untuk ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengerjakan amal dengan sungguh-sungguh sudah kita ketahui ketika para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal itu ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Mengikhlaskan amal dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. ya beramal dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua, ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah saw dalam mengamalkannya, ya sesuai dengan syariat Allah. Sebagian dari para ulama ada yang menambahkan syarat sempurnanya amal juga ada dua. Yang pertama, al-musara'atu fi bersegera berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Bersegera dalam melakukannya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Syarat yang kedua sempurnanya amal adalah al-akhdhu bil quwwah, mengerjakannya dengan semangat. Khudhu ma atainakum bi quwwah. Ambillah, kerjakanlah perintah yang kami turunkan kepadamu dengan kuat, yakni dengan semangat. Jadi bukanlah cirinya orang yang beriman dengan benar ketika dia beramal terpaksa, ketika dia beramal malas-malasan, ketika dia beramal sekedar sambil jalan saja. Tidak demikian. Justru ini ya naudzubillah min dalik ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala nasa wa illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin memperdaya, melakukan tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Jika mereka melaksanakan salat, berdiri mengerjakan salat, maka mereka melakukannya dalam keadaan malas-malasan, tidak semangat. Mereka berbuat riak, memerkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit sekali. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah manfaatnya kita belajar ilmu agama akan memahamkan kepada kita pentingnya amal, keutamaan amal, kemuliaan amal. Bahkan dengan izin Allah akan membantu kita untuk terbuka hati kita menerima keindahan amal soleh tersebut sehingga nanti kita akan kerjakan dengan perasaan nikmat, perasaan tenang itulah yang menjadikan kita akan teguh atau terus-menerus mengerjakan amal tersebut dan tidak akan meninggalkannya karena kita telah mencintainya, karena hati kita telah merasa tentram ketika ketika mengerjakannya. Makanya di sini manfaat ilmu yang sangat besar sekali. Semakin kita pahami satu amalan, kita pahami petunjuknya, kita pahami keutamaan-keutamaannya secara mendalam, ketika itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin disempurnakan pada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya Allah akan lapangkan hatinya Allah akan buka dadanya untuk menerima keindahan Islam jadikan keindahan Islam itu merasuk ke dalam dirinya ketika dia semakin belajar, semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami keindahan petunjuknya untuk kemudian dia merasakan nikmatnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kita semakin kuat berpegang teguh dengan Islam, semakin mencintai amal-amal kebaikan yang disyariatkan dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqomah tetap teguh di atas agamanya sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.